وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله ما في الباب الثالث والثلاثون من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله نعم adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluknya nih hamba-hambanya itu manusia sudan dalam keadaan sia-sia la yu'mar wa la yunha wa la yu'aqab wa la yusab oleh karena itu Allah berlakukan perintah dan larangannya kemudian juga Allah berlakukan berikan kepada mereka berbagai ujian sehingga itu semua bahkan nah, <clears throat> dan, dan juga Allah perintahkan untuk bersabar menghadapi itu semua sabar untuk menghadapi perintah-perintah Allah dengan menjalankannya sabar menghadapi larangan-larangan Allah untuk meninggalkannya dan sabar terhadap cobaan-cobaan Allah dengan tunduk dan menerima cobaan-cobaan tersebut. Di sini terkait dengan as-sabru ala aqdarillah dimasukkan ke dalam bab tauhid karena salah satu di antara rukun iman kepada Allah Salah satu rukun iman kepada Allah adalah beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang mengatur semua urusan di alam semesta ini. Dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang menghidupkan dan mematikan memuliakan dan menghinakan memberi hidayah menyesatkan melapangkan rezeki menyempitkan rezeki menurunkan penyakit menurunkan obat nah itu Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya dengan apa dimasukkan diantaranya dimasukkan ke dalam bab bab eh, tauhid karena termasuk nah, kata beliau, ini termasuk beriman kepada Allah adalah sabar menghadapi menerima takdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini apa yang ditimpakan oleh Allah terkait dalam hal musibah. Kemudian beliau menukilkan ayat وقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim ini lengkap ayat itu. asaba min musibah tidak ada satupun musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah Izin kauni atau izin syar'i? Izin itu terbagi dua, izin Allah itu ada dua, izin kauni dan izin syar'i. Ini izin kauni. La mahala. Apalagi bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mau tidak mau mereka mendapatkan ujian mereka mendapatkan bala. Kan sudah sering kita ungkapkan keterangan kata-kata para ulama. Nah, Al-balaya tudhiru jauharat rijal. Al-balaya tudhiru jauharat rijal. Petaka ujian itu menampakkan identitas ya, jati diri seseorang seseorang manusia, seorang manusia. Dengan ujian itu tawan dia ini rijal atau bukan. Ini rijal atau banci. Nah, dengan ujian dia jujur atau tidak, orang kuat atau tidak, Al-balaya jauhar kerja kata mereka. Nah. Kemudian lanjutan ayat itu yang telah dijadikan syawahid oleh beliau. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang tahu artinya siapa yang terkena musibah tersebut Siapa yang terkena musibah tersebut dan dia tahu itu adalah dari Allah maka Allah memberikan petunjuk kepada hatinya Allah tambahkan keyakinan ke dalam hatinya seperti disebutkan oleh Al-Qamah bin Qais an nakhai Termasuk di antara kibar Ta'biin dan termasuk di antara murid-murid Ibnu Mas'ud. Huwa rajul tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillah fayarfa wa yusallim. Dia adalah orang yang ini orang yang siapa yang man di situ disebutkan man yu'min. Ini kan umum. Maka diterangkan oleh Al-Qamah siapa saja ini orang seorang yang dia itu tertimpa musibah dan dia tahu bahwa itu semua dari sisi Allah lalu dia ridho kepada musibah tersebut menerima musibah tersebut dan tunduk terhadap ketetapan ketetapan Allah tidak ia tasahab tidak dia benci, tidak dia marah, jengkel dengan musibah tersebut, dengan kegagalan tersebut, dengan sakit tersebut. Lapang hatinya menerima. Bahkan paling tingginya adalah dari riba itu yaskur ala hadihil masaib. Mensyukuri Allah atas musibah musibah tersebut. Seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Zainiyah, Musibah itu bagi orang mukmin nikmat. Maka di di bawah disebutkan inna idhamil jaza ma'a idhamil bala idza sabara wahtasaba. Idza sabara wahtasaba. Jadi semakin besar musibah petaka semakin besar pahalanya kalau kita sabar wahtasaba. Kalau dia sabar dan dia mengharapkan paha, pahala. Kalau misalnya sekecil apapun musibah tersebut hatinya sudah nggak tenang, nggak suka, marah, jengkel, kecewa, patah hati, mulutnya kemudian tidak terima, kemudian keluar tindakan-tindakan yang tidak benar, berarti dia tidak bersabar dan tidak mengharapkan pahala. ya percuma dapatkan balak. Padahal seorang yang mukmin musibah-musibah itu nikmat bagi bagi dia. Hadisnya sangat apa? Suhaib bin Sinan Arumi. Ya, kalau nak keliru itu yang menyebutkan ajaban li amrul mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Jika sabatuh syarra syakar maka khairan lahu. Wa idza asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang mukmin itu. Jika dia ditimpa kesenangan dia bersyukur, bersyukur pada Allah. Makin dekat, makin taat kepada Allah, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Dan jika dia ditimpa kemalangan, musibah, kesulitan, kejelekan yang tidak cocok dengan dirinya, yang tidak cocok dengan nafsunya. Dia bersabar, itu pun kebaikan bagi dia. Dan laisa dalika illa lil mu'min. Itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang mukmin. Nah, karena kadang-kadang kalau nah, ada orang yang seperti di dalam hadis ketiga ini, Idza inna 'azamil ajaza idamil bala ada yang mungkin dia diuji dengan rasa sakit. Kita katakan tadi dengan ikat ya, diikat inna 'azamal jaza ma idamil bala idza sabara sabar. Ada orang yang kalau ditimpa rasa sakit, ditimpa kemiskinan, itu bisa-bisa menyebabkan apa? Hancur agamanya nggak kuat nah dia apa namanya diberikan itu sehingga dia mungkin mendapatkan kesenangan-kesenangan itu juga ujian itu juga balas bersyukur atau tidak dia semakin taat kepada Allah atau tidak nah ini yang diingat yang disebutkan oleh salafun saleh dan ini mungkin dari Rahman bin Auf ubtulina bisar jidra maka pernah diuji kami dengan darurat diuji dengan dengan darurat dengan musibah dengan tekanan intimidasi rasa takut diincar diperangi dimusuhi diusir diblokade fasabarna kami sabar wa bisarra falam nasir Diuji kami dengan kesenangan, kemudahan, kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Malam nasir. Kalau seperti itu salah penasaran yang merasakan bahwa ujian itu membuat mereka kurang sabar. Pamanah kita. Bagaimana dengan kita? Kalau mereka salah penasaran yang merasa mereka gagal dalam menghadapi ujian, merasa tidak sabar menghadapi kesenangan kemenangan, Bagaimana dengan kita? Nah, nah ini tadi inna idhamal jaza ma'idhamil bala idza sabara wa hasaba Kita singgung tadi Masaib-masaib itu adalah nikmat bagi seorang mukmin. Pertama, li'annaha mukaffiratuz dzunub. Mukaffirat lidzunub. Dia menghapuskan dosa. Kemudian li'annaha tad'u ila sabr. Mengajak orang yang mengalami musibah itu untuk ber, bersabar. Akhirnya apa? Fayusabu alaihi maka dia diberi diberi pahala dengan kesabaran itu. Nah, ini diantaranya kenapa ini musibah-musibah itu seorang mukmin jangan memandang kesal, ya. Kadang-kadang muncul dari sebagian kaum muslimin itu kok aku terus yang kena Kok merasa dia terus yang dirunduk malam? Sampai judul ada judul apa itu nah? Judul buku dulu ya. Tak putus dirunduk malam. Ya. Itu kan nah, itu kan subhanallah. Karena kalau dia mukmin, nah, tidak ada nah. cerita. Kalau kita ingat apa nah, dunia ini Allah tidak riba untuk menjadikan dunia ini sebagai hukuman buat orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak riba pula menjadikan dunia ini sebagai pahala buat mereka. Maka Allah jadikan ini untuk mereka orang-orang yang mukmin itu sebagai darul bala, darul intihan Makanya Rasulullah katakan, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Dunia itu penjara untuk orang yang mukmin. Penjara Ya orang yang terpenjara terkurung, badannya matanya melihat lepas, tapi badannya terkungkung, nggak bisa dia keluar. Ingin mau nah, menyentuh mau ada yang menghalangi, ada yang memerintah. Kakinya mau menggerak, pinginnya nah, mendekat, tapi dia dihalang. Padahal begitu mudah. Kalau kita ingat permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, jalan yang lurus itu seperti Nah, jalan yang sangat sirotol mustaqim itu seperti jalan yang diapit oleh tembok-tembok tinggi dengan lubang-lubang di kiri kanan. Lubang-lubang itu tidak ditutupi oleh pintu pintu besi dan kayu, tapi tertutup oleh kain. Sehingga apa? Mudah untuk dibuka. Nah, mudah untuk di tapi diingatkan wasi'ul iman dan Al-Qur'an yang ada di dalam diri seorang mukmin itu untuk tidak membukanya. Padahal begitu mudah untuk dia melakukan, untuk dia menyentuhnya. Jangan buka. Kalau kamu buka, kamu pasti masuk ke dalam. Kalau kamu buka, pasti kamu masuk ke dalamnya. La taftah. Hain fatah tatkalik. Kalau kamu membukanya kamu masih seleksi kan kamu ya, masuk ke dalam begitu mudah kalau pintu besi kan harus dobrak dulu dibor dulu dibom dulu baru diledakkan dulu baru bisa terbuka pintu kayu juga demikian ini kain itu semua butuh kesabaran dan kesabaran itu dengan pertolongan Allah tapi ada upaya dari kita. Makanya Allah katakan as-sabru dia dia itu cahaya dengan adanya panas sinar. Jadi ada upaya upaya orang itu bersabar. Nah, sebagaimana juga hadis yang lain Rasulullah menyatakan man tasabbara yusabbiruhullah. Siapa yang berjuang untuk sabar, Allah berikan dia kesabaran. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah engkau bersabar melainkan dengan pertolongan pertolongan Allah. Ada upaya untuk bersabar. Nah, itu artinya kita memang butuh nanti latihan. Tapi jangan minta kesabaran. Dalam sebagian riwayat disebutkan jangan doa minta kesabaran. Karena kalau kamu minta minta kesabaran kamu akan diuji terus. Jangan minta sabar. Tapi ketika dapatkan hal tersebut berjuang untuk sabar, lisannya terutama hatinya yang paling dominan karena artinya dari situ muncul dia mungkin meratap, menjerit nah, manggil-manggil seolah-olah dia merasa tidak rela dengan kehilangan bagian dia kamu tinggalkan aku karena merasa nggak ada lagi yang akan mengurusi dia ini yang tercela kalau sekedar menangis sedih karena kehilangan itu nah adalah sesuatu yang wajar dan itu termasuk rahmat disebutkan di dalam hadis kemarin Nah, Sahih Muslim, An Nabi Hurairah radhiyallahu an, An Rasulullah SAW qala itnatani fil nasi huma bihim kufrun. Ini bukan mengeluarkan pelakunya dari Islam kekufuran di sini. Kufrun guna kufrin ta'nu fi nasab. Kamu bukan anaknya si fulan, padahal jelas dia anaknya si fulan. Kamu bukan anakku, padahal jelas dia anak. Atau sebaliknya. Ini termasuk ta'an. Karena yaha alal mayit meratapi mayat manggil ya wa abuda wa wa nasirah yang artinya meratapi seolah-olah dia dengan kehilangan mereka ini perginya matinya mereka dia tidak ada lagi mendapatkan keuntungan ataupun bagian tidak ada yang merawatnya tidak dia yang dia sayangi ini yang dilarang kalau nangis sekedar nangis nah, ya menyebut bukan sekedar meratapi karena kehilangan Walaih walahu an ibni Amr ibni Mas'ud marfu'an yang disandarkan pada Rasulullah Rasulullah menyatakan laisa minna laisa minna ini ancaman termasuk ancam ancaman ini bukan golongan Rasulullah bukan orang yang ikut bersama Rasulullah kafir belum tentu mandor bal kudut ya, ketika kemalangan musibah menampar-nampar pipi jambak-jambak rambutnya wasyakal juyub merobek-robek bajunya wada'a bida'wal jahiliyah dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah ya tidak hanya dalam segi meratap mayat, itu ada perbuatan-perbuatan jahiliyah, juga yang lain-lainnya. Walaupun kemarin kita sebutkan apa? Walaupun itu pakai istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti bagaimana keadaan para para sahabat yang mengingatkan dalam riwayat itu ya. Seruan-seruan ya lal muhajirin, ya lal ansar, ya lal nah, ini adalah dakwah jadi kenapa? Tafruqah eh, itu ini perpecahan memecah belah Kalau an Anas Rasulullah SAW mengatakan, jika arad Allah bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu bil 'uqubah fid dunya." Jika Allah menghendaki hambanya kebaikan, maka Allah segerakan dia hmm, apa menerima hukuman di muka bumi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, la tazalu musibatu bil muslim atau menimpa seorang muslim tusibuhu nah dia ini seorang muslim terus dia akan mendapatkan ujian ditimpa oleh berbagai musibah hatta syaukah tisyakuha sampai duri yang menusuk kakinya itu adalah musibah sobek tangannya, kakinya, pipinya, keningnya berdarah itu musibah seorang mukmin dan musibah itu terus menimpa seorang mukmin sampai nah dia dikatakan hatta yang syialal ard wa lahu khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak lagi ada dosa. Bersih. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah menyebutkan al-asham. Penyakit-penyakit. Ya Rasulullah, mal asham? Apa itu penyakit? Apa itu sakit Rasulullah? Apa itu pusing? Apa itu demam? Rasulullah, kalau gitu kamu jangan kemari, jangan di sini, jangan bersayam. bersama kami. lesta, lesta minna, kamu tidak termasuk golongan kami. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang menjadi kafarah bagi dia. Yang menghapus dosa dosanya, meringankannya. Hatta seorang yang fajir, orang yang jahat kita lihat, itu kadang-kadang Allah sayang kepada dia, Allah timpakan musibah. Kenapa? Karena Allah ingin ringan adab dia di akhirat. Mungkin ada orang yang meremehkan dia. Ada orang yang menghina dia. Ini bala ini. Tapi itu sebagai kafar bisa sebagai saksi buat dia. Bisa jadi apa? Yang meringankan hukuman untuk dia di akhirat. Ada orang yang mencelanya, menghinanya, merendahkannya. Kita ingatkan kisah Abid jahil merendahkan saudaranya. Setiap hari memang dinasihati. Aksir, aksir, jangan buat maksiat. Besok ketemu lagi, jangan buat maksiat. Besok ketemu lagi, jangan buat maksiat. Marah teman yang buat dosa ini. Kamu siapa? Kok kamu ngurusin aku terus? Kayaknya kamu itu diutus untuk mengawasi saya. Marah sang Abid. Wallahi la yaghfirullah saking jengkelnya. jadi nasihatin nggak gini ngeyel, bantah, hmm, ya. Nah, wallahi la yasrullah Allah. Demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu. Subhanallah. Allah matikan dua-duanya, Allah kumpulkan marah. siapa kamu yang berani bersumpah atas namaku untuk aku tidak mengampuni dosa sebulan? Aku ampunkan dosanya, aku gugurkan amalan baru. Satu kalimat yang dia ucapkan, Allah dunia wa ukhrahu" kata Abu Hurairah, menghancurkan dunia dan akhirat. Ini yang kita Makanya juga kita batasi. Jangan kita kalau tidak ada keperluan dengan mereka yang berbuat dosa, berbuat salah ini, bukan untuk kita dapatkan pelajaran, bukan untuk kita carikan solusinya untuk memperbaiki mereka. Diam, akan. Kenapa? Kita menghibahi mereka berarti masuk dalam hibah. Udah cukuplah. Kenapa? ya, Kenapa? Apa sebabnya? Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah selamatkan mereka. Nah, bagaimana caranya? Gimana caranya ini? Apa kesalahan mereka? Untuk kita ngambil pelajaran. Jangan sekedar nggak ada kepentingan kita. Kita gimana ini mereka ini kok sampai seperti ini? Nggak ada gunanya. Sampai dikatakan Ibnu Qayyim yang seperti ini dosa dia mungkin diampuni oleh Allah. Kamu dosa kamu dibalik dia. Kenapa ya si bulan kok jadi seperti ini? Kenapa ya? Tidak ada urusan. Nah, maka kita jaga diri kita jangan sampai itu sudah dia buat salah seperti itu kebaikan-kebaikan kita diambil atau sebaliknya jelekan dia diberikan kepada kita. Tidak ada gunanya. Kalau memang kita memang sayang pada dia doakan pada Allah. Minta keselamatan daripada kepada Allah dari jangan sampai mengalami seperti yang dia dia alami mereka yang dikehendaki oleh Allah kebaikan ya, seperti itu Allah segerakan hukuman buat mereka di dunia ya, kehilangan harta mungkin anggota keluarga termasuk yang mungkin juga kita yang musibah kita juga mungkin hafalan-hafalan Al-Quran kita yang hilang karena dosa yang kita lakukan maklumat pelajaran-pelajaran dunia yang kita lakukan yang kita miliki ya, tercecer tinggalan karena dosa yang kita lakukan Mengapa membuat kita untuk segera kembali bertobat? Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi. Kalau Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, Allah tahan darinya hukumannya. Dibiarkan dia. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah sampai enggak dihukum dia. Bahkan mungkin dia diberikan. Falam mana ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah Nauzubillah. Ini yang kita khawatir. Orang yang mukmin diingatkan oleh para ulama kita termasuk syarif kitab ini Syekh Sulaiman bin nabi Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan begitu. Jadi, nah, kita harus hati-hati dengan nikmat dan kesenangan yang Allah berikan itu bahwa jangan sampai itu pahala yang disegerakan oleh Allah untuk kita tapi di akhirat tidak dapat lagi. Tidak dapat kan? Tidak. Ini yang membuat pingsan Abdurrahman bin Auf. Pingsan, pingsan ketika mau berbuka teringat dia. Mus'ab bin Umair dalam keadaan sambil menangis. Mus'ab bin Umair lebih baik dari itu. Dulunya Mus'ab bin Umair itu Masya Allah pemuda yang rapi, serba rapi dan harum sebelum dia masuk Islam. Nah, mungkin 20 meter, 20 meter sudah tercium baunya harum. Paling rapi. Nah, mungkin lalat nempel jatuh dari pakaiannya. Saking rapinya, harumnya Mus'ab bin Umair. Setelah dia masuk Islam, jadi orang yang melarat. Badan bajunya penuh tambalan. Wajah yang dulunya segar, gagah, tampan, nah, kurus, tapi jadi utusan pertama Rasulullah SAW untuk jadi da'i. Subhanallah. Dan kalau karena meninggal dunia dalam perang Uhud itu dicarikan kain untuk menutupi jenazahnya tidak dapat. Akhirnya diambil kain dari dia sendiri, tutupkan tuh. Nah, nggak bisa ditutup kepalanya, kakinya kelihatan kenal, tapi apa namanya ditutupkan ke kakinya semua dari kaki ke kepala nggak nggak bisa nutup kepala. Ditutupkan ke kepala nampak kakinya. Saking miskin miskinnya Sementara kata beliau radhiyallahu kau lihat tidak ada di antara kami melainkan jadi pembesar-pembesar yang ini punya rumah di beberapa tempat megah, yang ini punya tanah di beberapa tempat, yang ini jadi pembesar, jadi gubernur di sini, subhanallah. Nangis, singkat beliau. Khawatir karena apa? Ini jadi pahala yang disegerakan oleh Allah sementara tidak ada lagi simpanan yang untuk mereka di akhirat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kita berharap kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu jangan menjadi nah, pahala yang disegerakan. Tetap kita minta kepada Allah dalam pahala di akhirat berjuang untuk ikhlas, tawakal kepada Allah dan sabar sampai bertemu dengan Allah. Qala Syekh Baik. Qala Rasulullah SAW wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Para anbiya dan rasul, para rasul sallallahu wa alaihi, alaihim mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah paling dicintai oleh Allah semuanya mendapatkan bala, semuanya mendapatkan ujian. Hatta dua orang kekasih yang paling dicintai oleh Allah istimewa di sisi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihissalam paling berat ujiannya. Tidak hanya dari masyarakatnya, dari keluarga. Dari orang-orang yang dicintai dan dihormati. Perjuangan berat Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya ayahnya termasuk istilahnya kuncen juru kunci dukunnya di kalangan masyarakat penyembah berhala ketika itu bahkan karena membuat patungnya subhanallah bangunnya dalam keadaan melihat ayahnya memuja patung-patung tersebut tetap didakwahi dengan lembut ya azad lima ta'budu ma la yasma'u wa la yughni la yusir wa la yughni anka ya azad inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyan Ya abadi, ya abadi. Kalimat-kalimat yang menunjukkan dia butuh hormat dan sayang kepada orang tua. Lembut, mesra. Mit Berharap agar Allah bukakan hati ayahandanya. Sampai pada akhirnya. La illam tentahi la arjumannak wahjurni maliya. Itu pun tetap. Salamun alaikum. Sa'asfarfirulaka rabbi innahu kana hati. Itu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Salamun alaikum. Bahkan disebutkan terus beliau sampai mati sebelum mati bapaknya diberitakan kabar diberitakan oleh Allah terus beliau mintakan ampunan untuk orang tuanya sampai ampunan beliau mintakan Rabbana firli wali walidayya wali mu'minina yauma yaqumul hisab doa beliau untuk orang tuanya untuk ayah dan ibu subhanallah tapi tidak dikabulkan oleh Allah diingatkan Nabi Ibrahim sampai kemudian beliau berhenti mendoakan Nabi kita Muhammad SAW Kapa hebatnya pengorbanan Abu Talib. ayahnya Ali bin Abi Talib Syafar bin Abi Talib subhanallah tahu Abu Talib. nah benarnya lisan Nabi SAW jujurnya beliau benarnya dakwahnya dan yakin tahu itu tapi tidak sedikit pun terucap dari lisan Abu Talib kalimat la ilaha illallah ma ta'ala kufri ma ta'ala dini qaumi nah dia tidak mengucapkan itu karena khawatir nanti dicela oleh masyarakatnya. Subhanallah. Oh, enggak sedih Rasulullah. Sudah berkorban ikut merasakan penderitaan bersama di dikurung tiga bulan di lembah Abu Abu Talib. Ya, sampai saking nah tiga tahun itu mereka menderita makan daun-daun kayu. Abu Talib ikut. Abu Talib ikut merasakan penderitaan dikucilkan oleh kaumnya Walaupun dia masih bisa bebas, artinya mereka kan hormat juga kepada Abu Talib. Sampai ketika beliau dia menyampaikan kepada mereka tentang berita dari Nabi SAW dan kita akan mukjizat gitu. Allah ternyata sedikit pun tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal sudah janjikan oleh Rasulullah. Qul kalimatan wa hajju biha Allah Ucapkan satu kalimat yang dengan itu aku bela engkau di sisi Allah. Ternyata tidak terucap. Meninggal Abu Talib. Rasulullah tetapnya juga mengatakan saat astagfirullah. La astaghfiranna nalat malam pun Aku tetap akan mintakan ampun untukmu sampai ini sampai aku dilarang. Memang dilarang oleh Allah. Nah. Ini mereka dapatkan ujian. Nabi Nuh, istri dan anaknya Nabi ruh istrinya dapatkan seperti itu dan yang lain-lain. Orang-orang yang bukan orang luar, orang-orang kerabat, keluarga. Dari situ para ulama menyebutkan ahli ilmu itu yang pertama kali musuh yang sengit sama mereka adalah dari kerabatnya, dari keluarga. Nah, jika ahab, nah, jika ahab Allah kauman, Allah ta'ala jika ahab kauman ibtalahum. Maka jangan kita merasa Nah, marah dengan ujian yang Allah berikan. Ujian itu juga harus kita ingat. Ujian itu bisa berupa kesulitan-kesulitan, bisa berupa kemudahan-kemudahan. Kadang-kadang nah, orangnya itu diberikan kemudahan karena mungkin kalau dia diuji dengan kejelekan, dia hancur. Maka kita jangan merasa bahwa orang itu mendapatkan kesenangan itu karena itu ujian buat dia. Sebagaimana Nabi Sulaiman pun diuji oleh Allah. Muncul ya artinya ada di antara penggawa-penggawa karena kerajaannya yang bisa membawa istana Ratu Bunga Sabah dalam kedipan mata. Sementara jin Ifrit mencoba untuk sebelum kamu berdiri menyambut mereka, saya sudah datang membawa singgah sana itu. Orang ini yang diberi ilmu oleh Allah, saya akan datangkan singgah sana itu sebelum matamu berkedip. Baru berkedip, singgah sana itu sudah ada. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwan a'ashkuru am akur. Nabi Sulaiman, siapa yang menandingi kerajaan beliau? Yang beliau minta pada Allah jangan berikan kerajaan yang seperti saat ini pun Tidak ada lagi. diuji juga oleh Allah. Jadi ujian berupa kesenangan. Nah, berupa kesenangan. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah juga dengan penderitaan belasan atau beberapa beberapa tahun ya dalam keadaan tidak ada lagi mendekat kepada beliau anaknya meninggal semua kemudian hartanya habis tinggal satu-satu hartanya istrinya bertahun-tahun melayani beliau sampai yang itu pun terakhir nah, datang hampir datangnya kelonggaran meninggalkan dia diuji oleh Allah makanya dikatakan oleh Rasulullah kita sebutkan kemarin asad dunnasi bala'an al ambiyah summal amsal fal amsal Ubtuli rajulun ala hasabi dinihi. Idza kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi rizqan ubtuli ala hasabi dinihi. Yang paling berat ujiannya adalah para ambia dan orang-orang terhormat mulia seperti mereka yang mengikuti jejak mereka kemudian yang semisal mereka. Diuji seseorang itu sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya dia dalam agamanya kokoh, bala bala'uhu, berat ujian dia. Tidak hanya dari keluarga, dari masyarakatnya, dari keluarganya. Syaitan tidak akan ridho ada salah satu di antara anggota keluarga itu yang tidak jadi bahan buat dia berhenti dari kiprahnya dalam beribadah kepada Allah. Diganggu ada anaknya yang nakal, mungkin istrinya yang demikian, atau kerabatnya, ponakannya, semuanya. Wa in kana fi dinihi rizqan ya ala kasabilin. Kalau jinnya rapuh, lembek, mudah jatuh, diuji pun sekedar sesuai dengan imannya Faman radiya, siapa yang ridha dengan ujian tersebut, Ridho itu disebutkan oleh sebagian mereka antara ridho dengan sabar. Orang yang ridho itu tidak ingin berubah keadaannya sebagaimana yang dialami dengan musibah Artinya dia nggak ingin keadaan yang lain. Nah, lain dengan orang yang sabar. Orang yang sabar dia tahan tapi dia ingin ber, berubah. Artinya hilang mungkin musibah musibah tadi. Tapi kalau orang riba, dia tetap tidak menginginkan perubahannya nih, perubahan keadaan yang dia dia alami. Musibah ya biar saja. Musibah ya biar saja. Paling tingginya kata mereka adalah bersyukur dengan musibah tersebut. Karena itu pasti kalau dia sabar dan mengharap pahala, jadi taksir dulu, menghapuskan dosa dan kesalahan. Yang kemarin kita Wa man sakhita falahu Siapa yang marah tidak tenang tidak tidak tenang dan tidak terima dengan musibah tersebut maka dia pun mendapatkan kemarahan dari Allah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah min al-bab min al-iman billah as-sabr ala aqdarillah. As-sabr itu harus nafs menahan jiwa, menahan diri terbagi menjadi tiga. Sabru ala ta'atillah, as-sabru ala ma'asiyatihi, wa sabru ala aqdarillah. Amma sabru ala ta'atillah wa sabru ala ma'asiyatihi fa huwa zahir li kulli ahad. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menghadapi maksiat, menahan diri jangan maksiat, itu zahir bisa terlihat annahuma minal iman dan itu jelas-jelas minal iman taat dia kepada Allah dengan dia menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar ala maksiati, dia menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Balhuma suhu wa Bahkan itulah inti landasan dan cabang keimanan. Fa'innal imana kullahu sabrun. Karena iman itu semuanya adalah sabar. Alama yuhibbuhullah terhadap apa yang dicintai oleh Allah wa yardah dan diridhai oleh Allah wa yuqarribu ilaihi dan mendekat atau yaqrubu ilaihi dan mendekat kepada kepadanya. Wa sabru an maharimillah dan bersabar dari yang diharamkan oleh Allah dengan menjauhinya. Ingatlah tadi perkara tadi dinding dinding tadi ya jalan siratal mustaqim itu dinding-dinding itu adalah hudud. Di atas dinding-dinding itu ada lubang-lubang yang tidak yang yang terbuka karena ditutupi hanya oleh sehelai kain. Sehelai kain. Siapa yang membuka pasti masuk ke dalamnya. Jangan coba-coba mendekat. Lubang-lubang ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Siapa yang berani membuka pasti masuk ke dalamnya. Fa inna din yaduru ala thalathati usul. Karena agama kita ini berhukum pangkal pada tiga landasan. Tasdiqu khabarillahi wa rasulihi mengakui benarnya berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wamtithalu amrillahi wa rasulihi. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wajtinabu nahyihima dan menjauhi larangan-larangan kedua. Fasabru ala aqdarillah al-mu'limah dafilun fi umum Sabar terhadap takdir-takdir Allah masuk ke dalam keumuman ini. Bisa yang pertama gitu. Nah, bisa yang pertama gimana? Semua musibah itu adalah dari Allah. Allah yang mengatur. Beriman kita kepada rumusnya berarti yakin bahwa itu dari Allah. Bisa masuk ke dalam menggunakan hmm, berita. Jadi ketika tahu itu datang dari Allah, ya sudah, mau apa lagi? Nah, tinggal lihat dihadapi karena Walakin khusna bi dzikri li syiddatil hajah ila ma'rifatihi wal amal bihi. Tapi dia khususkan dalam bab ini karena sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mengenalnya dan beramal dengan dengannya. Bagaimana menerap menerapkannya? Nah, ketika orang itu tahu rububiyah Allah adalah dalam semua hal, ya maka dia akan bersandar kepada Allah bahwa apapun yang dia alami senang ataupun susah itu dari Allah kalau senang dia sandarkan kepada Allah alhamdulillah kalaupun jelek tidak sesuai dengan nafsunya dia sandarkan kembalikan kepada Allah ini memang kehendak Allah tidak dia merasa rugi tidak dia merasa kecewa fa innal abda mata anna al musibata bi idznillah ketika seorang hamba tahu bahwa musibah itu adalah dengan izin Allah, tidak terjadi kecuali dengan ketentuan Allah. Wa anna Allah atammal hikmah fi takdiriha dan Allah menyempurnakan hikmahnya karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Fi takdiriha di dalam menakdirkannya, Allah tahu mengerti apa rahasia di balik musibah tersebut. Nah, balahun nikmah sabiqah ditakdiriha anal abdi dan Allah punya nikmat yang luas yang sempurna ketika menakdirkannya kepada seorang hamba. Itu kalau kalau dia sabar. Nah, kalau dia tahu yang seperti ini semua datang dari Allah, ini artinya juga untuk melatih kita, mengenalkan kepada kita bahwa musibah itu adalah karena Allah itu maha ayat, ayat yang disebutkan oleh beliau di awal Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Penutup ayat itu. Wallahu kulli syai'in alim. Wallahu kulli syai'in alim. Allah tahu bagaimana Allah membuat berbuat terhadap hambanya. Apa yang layak untuk diberikan oleh hambanya. Allah Maha tahu. Ya, apa ya pantas untuk hamba hamba tersebut diiringkan ditutup oleh Allah ayat itu wallahu bikulli syai'in alim jadi musibah yang menimpa kita musibah yang kita alami itu baik berupa kesenangan ataupun kesulitan yang seringnya adalah kesulitan yang kita rasakan itu tidak lepas dari ilmu Allah berarti Allah tahu yang terbaik buat kita Berarti Allah Maha Bijaksana menakdirkan kita bahkan sekalipun ketika kita terjerumus dalam dosa. Ada hikmah Allah di balik itu. Karena kalau orang itu sehat terus, juga nggak bagus kan? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Minimalnya paling tidak dua atau tiga hari dia sakit. Siapa yang nggak pernah sama sekali? Laisa minna kata Rasulullah. Laisa minna yang nggak pernah sakit, walaupun cuma sehari dua hari nggak pernah sakit. Laisa minna kata Rasulullah. Nggak pernah pusing kepala. Siapa yang nggak pernah pusing kepalanya? Itu ketika turun ayat mayyamal su'an yujza datang Abu Bakar para Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau semua seperti ini, siapa yang selamat? Bukan. Ditanya oleh Rasulullah. Bagian ulama kan, tapi memang maknanya sahih. Alas tatamsab, alas tatamrat, alas tatusi bukan lawa Apakah apakah kau tidak pernah merasakan sempek, sesak? Apakah kau tidak pernah yang ditimpa kesulitan, tidak pernah merasa sakit? itulah balasan. Jadi pusing, antum yang luka, entah dia atau anaknya, hilang hartanya, terbakar ataupun terjatuh di jalan, musibah. Tapi itu bisa jadi taksirud dunub ketika dia sabar. Ketika dia sabar. Kalau orang tidak mendapatkan, nah, dengan apa dia mendapatkan apa namanya keringanan keringanan Qala rahimahullah. Nah, ketika dia tahu yang seperti ini, radiya bi qada'illah wa sallama li amrihi wa sabara 'alal makarih. Dia pun ridha dengan qada Allah dan tunduk menerima perintahnya, ketetapannya dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Taqarruban ila Allah, sambil bertaqarrub kepada Allah. Atau dia jadikan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah wa raja'an li kalau dia betul-betul beriman, yang keluar dari lisannya adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lillahi ma'afat. Bahkan kadang-kadang apa yang diberikan oleh Allah setelah itu jauh lebih besar dari apa yang diambil oleh Allah. Nah, apa yang diambil yang diberikan oleh Allah dari habang misalnya kita kehilangan harta, kehilangan mungkin kesehatan sekian hari, ya itu yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih besar, tapi mungkin kita tidak menyadari. Tidak menyadari. Wa khaufan min iqabihi, dalam keadaan takut kepada hukuman Allah, wa sinaman bi afdalil akhlaq dan berusaha mendapatkan akhlak yang paling mulia, wa fa'tuma'anna qalbuhu maka hatinya pun menjadi tenang, wa qawiya imanuhu wa tauhiduhu dan iman serta tauhidnya pun menjadi semakin semakin kuat. Tahu sandarannya dia. Nah, ini kan semua punya Allah. Bahkan ayah ini juga punya Allah. Mau apa mau apapun yang Allah perbuat, ini Allah punya. Ya musibah, ya memang punya Allah. Makanya kita ingat alangkah hebatnya keimanan seorang Urwah bin Az-Zubair rahimahullah. Dalam keadaan sakit, sholat dia beberapa kali kemudian dipotong kakinya tanpa amputat, tanpa bius. Tanpa bius, hanya dalam keadaan sholat, kemudian digergaji kakinya. Nah, tidak ter Nah, tidak nampak sebersih pun rasa sakit dari mimiknya pun tidak tidak ada. Nah, dia pingsan karena kehabisan dan kekurangan darah. Luar biasa kan, potong tanpa tanpa bius. Nah, kita kadang-kadang sebagian kita mungkin yang dibius dalam kacau kan, ya. Nah, <clears throat> nah, setelah itu anaknya yang paling disayangnya meninggal dunia dibawa Sebulan perjalanan safar, masya Allah. Kena tendangan kuda. Ya Allah, engkau berikan aku tujuh, engkau ambil satu, tinggal enam. Engkau berikan aku empat, engkau ambil satu, tinggal tiga. Engkau Anggota tubuhnya tinggal tiga. Dan banyak lagi yang disebutkan dalam hadis-hadis. Karena keutamaan buat orang yang sabar menerima ujian Allah. Mereka yang aku ambil karimataihi atau makal. Kata Allah, dia bersabar dan menguji Allah diganti oleh Allah jannah untuk dia dibuatkan untuk dia baitul hamdi rumah pujian karena dia ketika mendapatkan musibah seberat apapun memuji Allah dan memang Allah maha terpuji dalam semua yang Allah bebankan Allah berikan kepada hambanya lihat dalam ayat tadi di akhir musibah disebutkan oleh Allah wallahu bikulli syai'in alim ini pujian ini puji pujian. Tidak akan sia-sia Allah memberikan musibah kepada kita. Ya, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah nah, tidak tahu tentang keadaan kita kok saya terus mendapatkan musibah. Nah, justru karena Allah Maha tahu. Nah, tinggal kita berusaha untuk meraih, berusaha untuk sabar memang karena sabar itu yang butuh perjuangan. Nafsu kita yang amaratun bisu senang, inginnya yang senang-senang, yang yang santai-santai, yang enak-enak, tahu-tahu dapat. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita Dan nah, untuk bersabar menghadapi perintah-perintah Allah dengan menjalankannya, sabar menjauhi maksiat dan sabar menerima takdir-takdir yang tidak sesuai dengan selera kita. Nah, kalau dari sisi Allahnya semua adalah baik perbuatan Allah itu semuanya baik. Qala rahimahullah fihi masail. Ini simpulan mungkin. Al-ula tafsiru ayat taghabun sudah kita lewati. Cuma dalam penjelasan kata kata ada al-qamah al-qamah bin baik an naqai Ataniyah anna hadza min al-iman billah. Sabar menghadapi ujian itu, musibah itu dan tahu itu adalah dari Allah merupakan bagian dari iman kepada Allah. Iman dalam hal rububiyah Allah. Iman kepada rububiyah Allah. Asalita at fil nasab. at fil nasab itu termasuk perbuatan-perbuatan kufur tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan itu adalah perkara jahiliyah Qala Rabi'ah syiddatul wa'id fi man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna. Ini sudah pengertian yang sangat berat ancaman. Nah, kita sajalah misalnya. Kalau kita dikucilkan dari teman-teman kita yang baik, itu apa jadinya perasaan kita? Nah, sedih luar biasa. Ini dikatakan laisa minna oleh Rasulullah. Orang yang paling kita cintai dan paling kita ingin bertemu dengan beliau dapatkan syafaatnya. Tidak masuk kamu golongan kami. Itu betul anca, ancaman. Berarti dia juga termasuk dosa dosa besar. Bahkan dalam ayat bab-bab yang lalu sudah disebutkan perempuan-perempuan yang naihah itu dikasih pakaian atas apa luka korengan bawahnya apa Kirbal dari ter, dari aspal panas. Kalau dia tidak bertobat itu mati. Nah, masuk dalam ini. Al-khamisa alamatu iradatillahi bi'abdihi khaira Tanda-tanda keinginan Allah baikan kepada seorang hamba. Jadi diantara tanda-tanda tersebut Allah berikan dia uji ujian. Nah, uji yang menjadi apa? Musibah untuk menghapuskan kesalahan kesalahannya, disegerakan hukumannya. Disegerakan hukumannya. Asalisah iradatul iradatullahi bihi syar. Tanda-tanda keinginan Allah kepada seorang hamba itu jelek jelekan. Allah tahan hukuman itu dari dia. Mungkin tidak pernah dia dapatkan bala musibah dalam artian sesuatu yang tidak menyenangkan dia. nah apalagi kalau kita ingat dalam bab yang lalu jika ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu ala ma'asihi fa innaha istidraj. Nah, kalau ketika kamu melihat Allah memberikan seseorang dari dunia dengan kemaksiatan dia apa yang dia sukai maka itu adalah istidraj hati-hati kita dan kembalikan walaupun kita mungkin berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa tapi kita adalah manusia maka kita berharap apa yang Allah berikan berupa kesenangan itu jangan sampai jadi pahala yang disegerakan dan bukan jadi istid istidraj. Karena kelemahan kita, karena ke, ke, ke kelemahan kita sebagai manusia, kekurangan-kekurangan kita dalam memenuhi hak Allah, kita jangan sampai memandang bahwa kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu adalah pahala. Jadi ya kalau sampai itu pahala disegerakan, nggak punya lagi kita di akhirat, alangkah ruginya. Kita berharap ya. Tetap artinya yakni nikmat kebaikan itu kita jadikan apa namanya sarana untuk semakin bersyukur pada Allah. Sehingga itu betul-betul sebagai artinya pendahuluan, bisa jadi pendahuluan pahala dari yang Allah beri simpankan untuk kita di di akhirat. Qala sabiah alamatul hubbillahi lil abdi, tanda-tanda cinta Allah kepada seseorang. Ini Allah berikan dia uji, ujian dan itu sesuai dengan kadar iman masing-masing mangkana fi iman ya kita mangkana imanuhu fi albihi syiddah wa nam istadda bala bala akaminah tahrimus sahat diharamkannya sahat karena dia mendapatkan pula marahnya Allah kepada kepada dia atasnya sawabur ridha bil bala pahala ridha orang yang mendapatkan bala jadi Allah pun ridha riba kepada dia. Ini tandanya apa? Orang yang riba itu tidak mengharapkan artinya tidak mengangan-angankan selain keadaan dia yang ketika mendapatkan musibah tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini bekal untuk kita semakin dekat kepada kepada Allah. Baik,